BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. kamu kok begitu, Tongger? Kamu sengaja mau membuat ayah ibumu malu ya? Masa kamu malah duduk di sini bersama si Blendung? Campur dengan para lurah dan demang-demang itu? Mestinya kamu duduk di sana. Di barisan depan dengan putra-putra Tumenggung dan kaum pria yang lain. Ah, maaf ibu. Saya malah senang di sini. Di sini tidak terlalu resmi. Agak bebas. Bebas? Bebas itu apa? Hah? Keturunan Asmara di tengah bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Itu bukankah eh, itu dan Ayu Pustanero? Oh. Yang berpakaian kuning kemarin itu? Oh. Eh, yang rambutnya sedikit dicambul? Ya, ya, ya. Itu Den Ayu Puspaningrum. Nah, terus yang sebelahnya itu Den Ayu Pusposari. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada saat terjadinya, bencana letusan gunung berapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berhenti. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Belendung bergegas menemui Raden Masjad Miko di ruangan biliknya. Dia langsung duduk bersila di lantai ruangan. Sementara Miko membuka lemari ukir yang besar, mengeluarkan seperangkat pakaian laki-laki yang biasa dikenakan para bangsawan. Besok kamu ikut aku, Belendung. Kemana, Mas? Aku mau menghadiri pelayan tanggap Warso Temenggung Puspoyudo. Kita akan berangkat sore hari. Ayah Temenggung, Ibu dan Diajeng Pismoroso juga akan datang. Tapi mereka berangkat naik kereta. Sedangkan kita nanti cukup berkuda saja, ya? Wah, tapi anu Den Mas. Hamba tidak pernah mengikuti acara-acara pesta seperti itu. Hamba malu Den Mas. Pakaian saja tidak punya. Makanya, ini sudah aku siapkan seperangkat pakaian untukmu. Nanti boleh kamu jajal dulu. Ya. Nah, ini bajunya, ini kain dan sendalnya. Aku kira ukurannya pas untuk kamu. Wah, hamba tidak pernah mengenakan pakaian sebagus ini, Den Kamu tidak senang punya pakaian bagus? Hah? Uh, uh, bukannya tidak senang, Den Ininya, uangnya dari mana? Pakaian sebagus ini pasti harganya sangat mahal. <laughs> Kalau kamu senang, ya ambil saja. Hah? Nanti setelah pesta, Pakai saja untuk keperluan-keperluan penting lainnya, ya? Waduh. Terima kasih sekali, Den Mas. Hamba akan menyimpan pakaian ini selamanya. Melebihi pakaian pengantin hamba dulu. Malah, pakaian pengantin hamba sudah tidak ada lagi. Sudah digadaikan dan tidak bisa menebus. Sekarang hamba tidak tahu bagaimana nasibnya. Tapi kalau pakaian pemberian Raden Mas Jatmiko, jangan kau khawatir. Hamba akan terus menyimpannya dan memeliharanya seperti memelihara nyawa hamba sendiri. Ngomong apa kamu Belendung? Loh, ah. ya ngomong sungguh-sungguh Den Mas. Kalau Den Mas Jatmiko tidak percaya, ya lihat saja nanti buktinya. <laughs> ya sudah, bawa sana. Simpan di ruangan bilikmu. Besok jangan lupa, menjelang sore hari kamu harus sudah siap ya. Kita akan berangkat setelah salat maghrib. Baik Denmas, sekali lagi terima kasih atas pemberian Denmas yang sangat berharga ini. Terima kasih Denmas. Tanggap Warso artinya ulang tahun. Malam itu, Temenggung Puspoyudo merayakan Hari Tanggap Warso atau hari ulang tahunnya yang ke-52. Tamunya tidak terlalu banyak, tapi mereka terdiri dari orang-orang pangkat maupun kalangan ningrat. Ada juga beberapa orang lurah desa yang mempunyai hubungan dekat dengan Kanjeng Tumenggung. Juga beberapa orang Wedono serta demang-demang kepercayaan beliau. Raden Masjid Niko juga sudah tiba. Dia tidak duduk bersama anak-anak yang sederajat. Dia malah memilih duduk di bagian belakang bersama si Belendung. Mereka pun terlibat dalam pembicaraan sambil menikmati hidangan yang disajikan para abdin dalam Puspoyuda. Tanpa perhatikan dan Mas Jatmiko sepertinya kurang senang pesta-pesta seperti ini. Aku tidak menyalahkan pesta-pesta seperti ini, Gendung. Setiap orang, kalau memang mampu, tidak ada salahnya membuat pesta yang meriah. Tapi, aku lebih senang pesta yang sederhana tidak terlalu mewah. Hmm. Itu sepertinya dan Ayu Puspaningrum ya? Sama siapa dia? Yang laki-laki pemuda tampan itu. Namanya Arya Soka. Putranya Kanjeng Temenggung Puspoyudo. Lalu yang perempuan-perempuan semuanya Putri Temenggung. Nah, itu yang ngobrol sama Kismoroso. Namanya Puspasari adiknya Usmaning Ningrum. Suasana pesta tanggap warso di rumah kediaman Tumenggung Puspoyudo semakin malam kelihatan semakin semarang. Ada beberapa orang tamu, baik lurah maupun demang, tampak mulai menuang tuak ke dalam cangkirnya. Sementara gamelan berbunyi sangat nyaring. Ketika itu, dan Masjid Miko tengah berbincang-bincang dengan Belenduk. Mereka tidak duduk di barisan kursi depan yang diperuntukkan untuk para tamu kehormatan, melainkan jauh di belakang bersama para lurah dan para demam. Ketika mereka tengah ngobrol tentang berbagai macam hal, termasuk tentang kehidupan kaum priayi, saat itulah Nyai Tumenggung Jayang Logo datang. Wajah priayi perempuan itu tampak tidak senang melihat putranya duduk bersama si belendung. Aduh, Lihat, ada dua putih. Oh, kandang ibu. Jatmiko, kamu kok begitu, Tongger? Kamu sengaja mau membuat ayah ibumu malu ya? Masa kamu malah duduk di sini bersama si Blendung? Campur dengan para lurah dan demang-demang itu, mestinya kamu duduk di sana. Di barisan depan dengan putra-putra Tumenggung dan kaum priagung yang lain. Ah, maaf ibu. Saya malas senang di sini. Di sini tidak terlalu resmi. Agak bebas, Bu. Bebas? Bebas itu apa? Hah? Keturunan priayi kok maunya bebas? Bebas yang bagaimana tuh Jatniko? Mau duduk seenaknya, makan seenaknya, ngobrol seenaknya? Itu yang kamu maksudkan bebas? Hah? Dan kamu Blendung, kamu kok mau diajak duduk bersama Jatniko junjunganmu di sini? Hah? Tempatmu kan bukan di sini. Kamu itu abdi. Abdi itu tempatnya di belakang sana dengan para abdi yang lain dasar wong desa. Aduh, Dorong Putri, ini bukan keinginan hamba loh. Hamba hanya menuruti saja ajakan dari Mas Jatmiko. Kamu kan bisa menolak toh Blendung. Apa kalau Jatmiko yang mengajak harus mau? Kamu harus bisa menyesuaikan dirimu dengan lingkunganmu. Aduh, aduh, aduh. Itu pacarnya siapa? Hah? Apakah kalau sudah berpakaian seperti itu, terus kamu merasa pantas duduk di samping kaum priayi? kaum priayi tidak hanya ditentukan dengan pakaian seperti itu, Bendung. Lagi pula, siapa itu? Hah? Yang memberikan pakaian seperti itu? Uh, eh, dan Mas Jatmiko, Doro Putri. Oh, uh, kamu itu memang keterlaluan kok, Ger, Ger. uang batur, pembantu, Abi saja kok diberi pakaian seperti itu. Kan malah jadi kelihatan lucu toh. Bukannya pantas, enak dipandang, tapi malah menggelikan. Itu kan sama saja dengan lutung diberi pakaian. Bu jangan begitu toh Jatmiko. Ibu ndak suka. Yang biasa-biasa saja toh. Kalau memang keturunan priayi, ya ada tempatnya sendiri. Ada aturan mainannya sendiri. Kalau batu ya ada tempatnya sendiri. Jangan dicampur aduk begitu. Semua punya tempatnya sendiri yang memang sudah sesuai. Sepadan. Ayo, Ger. Pindah sebelah sana duduknya. Itu, kumpul sama putranya Kakang Tumenggung Singo Yudo atau putrinya Kakang Tumenggung Wongso Yudo. Jangan di sini. Di sini sini. Memalukan tahu. Uh, bagaimana Belendung? Aku harus pindah sebelah sana, ya? Lah, monggo Denmas. Memang Denmas juga yang salah. Denmas harusnya tidak duduk bersama hamba. Di sana loh, sama teman-temannya yang cocok. Eh, sudah. Tidak usah bicara. Kamu apa so taunya? Cocok-cocok apa? Sebenarnya Jatmiko merasa enggan pindah ke kursi bagian depan. Tapi demi memelihara perasaan ibunya, dia pun terpaksa menurut. Jatmiko segera berdiri dan beranjak meninggalkan Belendung. Loh, kamu kok masih duduk di situ? Kamu kok malah diam di situ toh? Sinteng apa bingung, ha? Um, Lalu hamba sebaiknya di mana, Doro Putri? Aduh, Blendong. Tadi kan sudah kukatakan, kamu itu kan abdi. Nah, abdi tempatnya di sana, di belakang sana. Di sana ada banyak para abdi yang lain. Mereka pada bantu-bantu di belakang. Cuci piring, cuci gelas, menyiapkan minuman, atau apa gitu. Kamu abdi, tapi punya keinginan seperti Priani sudah, cepat ke belakang sana. Inge, Inge Endoro Putri. Memang sebaiknya hamba di belakang saja. Jadi ada yang bisa hamba kerjakan. Nah, itu kamu bisa mikir. Lah tadi, apa pikiranmu tidak dipakai? Hah? Ya, Dasar perampok. Mana tahu dia tata krama kaum pria. hanya merasa ribet mengenakan pakaian yang diberikan Raden Mas Jatmiko. Tapi mau bagaimana lagi? Dia tidak sampai hati melihat majikannya itu kecewa. Sambil membetulkan letak kainnya yang terlalu lebar, dia melangkah dengan hati-hati ke halaman belakang. Dari jauh dia melihat sebuah lampu gantung yang besar menerangi seorang anak muda yang tengah sibuk mencuci piring serta gelas yang kotor. Di sampingnya ada lagi beberapa orang abdi sibuk membuat minuman. Semula Belendung ragu-ragu sejenak. Tapi akhirnya dia melangkah menghampiri anak muda yang berwajah tampan tersebut. Ah, uh, maaf. Ya, nama saya Belendung. Saya abdinya Dimas Jatmiku. Apa oh. boleh saya bantu-bantu di sini? <laughs> boleh saja. Mau cuci piring, cuci gelas atau cangkir atau anu mau bantu-bantu membuat minuman. <laughs> ya, cuci piring di sini juga boleh. Hmm. Um, kamu siapa? Uh, nama saya Joko Umaya. Saya juga seorang abdi. oh, kalau begitu kita sama. Iya, iya, iya. iya. Kedudukan kita sama. Mm. Nah, yang ini sudah dicuci belum? Oh, ini sudah. Yang di situ sudah. Itu tuh, yang itu belum. Yang ada di bawah itu. Bawa sini, biar aku cuci sekalian. <laughs> Wah, piring kotornya banyak sekali ya? Uh, jenis makanannya juga banyak dan setiap jenis makanan piringnya lain-lain. Nah, sini sini, letakkan di sini ya. <laughs> Hmm. Oh ya, siapa namamu tadi? Blendung. Oh, oh. Eh, kok eh. mesem-mesem? <laughs> Senyum-senyum. Ada apa? Anu, namamu lucu. Blendung. <laughs> eh, itu nama pemberian Simbo. Oh. Katanya nama jangan terlalu bagus. Anak desa namanya bagus ya malah tidak pantas. Hmm, ya ya ya ya. Nama orang-orang desa ya biasanya seperti aku ini, Bendung, Tampa, mm -mm. Arit, Tompo, mm -mm. Ekra, Gendon atau Bandempo. Hmm. Lain kalau nama kau priayi. Radityo, Jatmiko, mm -mm. Puspaningrum, Ismoroso, iya iya iya, <laughs> Pusposari, eh, eh. Sri Tanjung, dan masih banyak lagi. uh, <laughs> Pokoknya aku cukup merasa senang dan bangga punya nama Belendung. Bagus kan kedengarannya? Belendung. Gagah. Iya iya iya gagah. Singkat tapi padat. Iya iya. Simbok memang pintar sekali memilih nama untukku. Tapi sudah, yang penting kan bukan namanya, tapi orangnya. Iya, iya. Kata kaum cendikiawan, kata orang-orang pintar, apalah artinya sebuah nama? Hmm. hmm. Kamu bekerja sebagai abdi di rumahnya siapa? Ya, di sini. Hmm? Di dalam yudan ini. Aku abdinya Den Ayu Pusponingrum. Hmm, kalau begitu ya cocok. Iya. Kamu sudah tahu belum? Uh, kalau Den Mas Jatmiko uh, mm-hmm. tunangan Den Ayu Puspaningrum. Waduh, nah itu semua para abdi di sini ya sudah tahu. Mereka tunangan sejak masih kecil. Aku bekerja di dalam Katumenggungan baru tiga bulan. Oh, pantas. Belum banyak yang kamu ketahui. Pesta tanggap warso di rumah Temenggung Puspoyudo sudah selesai. Para tamu dan undangan sudah pulang ke rumah masing-masing. Hanya tampak para abdi membenahi halaman bekas pesta, menyapu kotoran, dan bersih-bersih di belakang. Pagi harinya, Halaman dalam Katumengkungan Puspoyudan tampak sudah rapi kembali. Para abdi sudah bekerja seperti biasanya. Puspaningrum duduk di belakang meja di ruangan biliknya. Wajahnya cemberut. Selembar kertas dibuka, dan garis itu pun mulai menulis sepucuk surat. terhadap Niko. Pesta tangga Warso Ayah Tumenggung cukup meriah. Semuanya berjalan sesuai rencana. Langit pun cerah, bahkan cahaya bulan terang benderang. Tapi hatiku sakit dan kecewa. Mengapa sih kamu dingin padaku, Niko? Sedingin ampun. Kang juga putra seorang tumenggung keturunan pangkat. Kita sama-sama keturunan kaum priayi. Tapi, uh, mengapa sepertinya Kang Mas enggan duduk bersama kami? Bahkan berpesan jauh. Kang Mas lebih senang duduk menunggiri bersama si Blendung. Api yang katanya putus rampok itu. Apa benar demikian Kang Mas Jatmiko? Sungguh sangat disayangkan. Mengapa Kang Miko tidak menjaga nama baik sendiri dan nama baik keluarga? Raden Mas Miko membaca surat yang baru saja ditulis tunangannya, dan Ayu Puspaningrum. Dia kelihatan kurang bergairah. Wajahnya masam. Memang sebenarnya di hati kecilnya tak ada setetes pun perasaan cinta pada tunangannya itu. Menurut pendapatnya, Puspaningrum terlalu tinggi hati, sombong. Sementara dia mengidamkan seorang gadis yang cantik tapi sederhana pembawaannya. Ah, tidak. Kebetulan sekali kamu datang Belendung. Ayo, kita pergi. Hah? Pergi kemana, Dimas? Ya, mencari udara segar di luar. Sudahlah, jangan banyak tanya. Ambil kudamu. Kita pergi sesuka hati kita. Untuk menghibur hati yang gundah. uh, <laughs> oh ya, Belendung. Kamu punya pandangan tempat yang indah yang bisa kita kunjungi sekarang ini? Hmm, ah, di sana ada tempat yang sangat indah, Dimas. Di lereng Gunung Merapi, di desa Jatisari, desa tempat kelahiran hamba. Oh, bagus kalau begitu. Ayo kita ke sana. Mumpung hari masih pagi, huh? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. di tengah bencana yang didukung oleh para pemain Rifki sebagai Belendung, Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Siska sebagai Nyai Temenggung, Edos sebagai Umayah, Neni sebagai Puspaningrum, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Denmas Jatmiko di Desa Jatisari? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Hidup di alam semesta. 大色魔。